وخير وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أعاذني, أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita masih dalam pembahasan sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Saleh al uthaymin rahimahullah yang berjudul Nang Syarhu Usulil Iman. Dan kita masih dalam pembahasan al-imanu fil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah beriman kepada hari akhir meliputi di dalamnya tiga perkara yang harus kita imani. Yang pertama al-imanu bil ba'tsi mengimani tentang adanya hari kebangkitan yaitu ihya unnas atau ul mauta akan dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati fayakumun nasu rabbil alamin maka akan bangkitlah manusia dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Rabbul Alamin Kemudian yang kedua al-imanu bil hisab wal jaza. Mengimani tentang adanya al-hisab, hari perhitungan dan mengimani tentang adanya hari pembalasan atas amalan-amalan manusia. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini Asalis yang ketiga yang wajib kita imani adalah al-imanu bil jannati wanar Mengimani tentang sorga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullah wa annahuma yaitu sorga dan neraka keduanya itu adalah ma'alul abadi lil khalqi tempat yang abadi bagi makhluk inilah surganya Allah subhanahu wa ta'ala nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala inilah tempat yang abadi bagi manusia ima dia masuk ke dalam jannah ke dalam sorga ataupun masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata syekh fal jannatu darun na'im alati a'adaha Allah taala lil mu'minina al muttaqin Adapun sorga barakallahu fikum merupakan darun naim merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan Inilah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antaranya di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang gambaran surga yang ini merupakan darun naim tempat yang penuh dengan kenikmatan tempat yang abadi yang kekal yang selama-lamanya bagi mereka orang-orang yang muttaqun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah nyatakan masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الله سبحانه wa menyebutkan gambaran surga. Alati wa'idal muttaqun. Surga atau jannah yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha di dalam surga tersebut terdapat anhar berbagai macam sungai-sungai. Di antaranya adalah sungai min ma'in ghairi asinin sungai yang airnya tidak akan berubah selama-lamanya. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin dan juga sungai dari khamr tapi bagaimana keadaan sungai dari khamar di dalam sorga? Allah sebutkan di disyaribin yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin dan juga di sana ada sungai-sungai yang bentuknya dari madu yang murni. Inilah berbagai macam anhar sungai-sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha min kulli Bahkan di dalam surga di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan dan juga ampunan dari Rabb mereka yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah jannah Inilah surganya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan darun naim yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya surga a'adahallahu taala lil mu'minina al muttaqin untuk mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu bima awjaballahu alaihim al iman bihi. Yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah wajibkan untuk diimaninya. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu" وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزق منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها فلهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah menyatakan dan kabar gembira Kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang amanu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan amalan-amalan salihat. Wa amilus salihat. Apa kabar gembira untuk mereka orang-orang yang beriman dan dia barengi keimanan tersebut dengan amalan-amalan salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar bahwasanya untuk mereka orang-orang yang beriman dan membarengi keimanannya dengan amalan-amalan salihat mereka akan mendapatkan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya al-anhar sungai-sungai inilah orang yang beriman Allah persiapkan untuk mereka al-mu'minun al-muttaqun fil jannah dengan surga wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inilah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjalankan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan kullu ummati al jannata illa man aba seluruh umatku kata Nabi al jannah mereka akan masuk ke dalam surga illa kecuali mereka orang-orang yang enggan yang tidak mau masuk ke dalam jannah yang tidak mau masuk ke dalam surga sehingga para sahabat pun bertanya, "Qalu aman ya ya Rasulullah?" Qalu siapa orangnya yang mereka enggan untuk masuk ke dalam surga ya Allah? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang akan masuk ke dalam surga. Sehingga surga untuk mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillah. Muttabi'ina li rasulih. Yaitu orang-orang yang ikhlas. Di dalam menjalankan ibadah untuk Allah. Dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Dan di sana banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang akan menjadi sebab atau menyebabkan seorang masuk ke dalam tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135 Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'izzat lil muttaqin yunfiquna fis sara'i wadh-dharra'i wal qadhimina al الغيظ wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah menyatakan wasari'u dan bersegeralah kalian ila maghfirati rabbikum untuk menuju ampunan dari Rabb kalian wa jannatin dan menuju atau bersegeralah kalian untuk mendapatkan surganya Allah Sorga yang seluas langit-langit dan bumi Yang pertama kata Allah wa'idzat lil muttaqin Tanah tersebut yang seluas langit-langit dan bumi Yang pertama wa'idzat lil muttaqin untuk mereka orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa yang sebenar-benarnya? Dijelaskan adalah mereka orang-orang yang ittaqu rabbahum. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Inilah yang disebut dengan al-muttaqun. Kemudian dengan rasa takutnya kata Syekh ittikhadul wiqayah min adabihi bi fi'li ma amarahum fihi ta'atan lahu wa raja'an li thawabihi. Kemudian dengan rasa takutnya orang tersebut berusaha mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'atan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah wa raja'an lisawabihi dan dalam rangka untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia niatkan dalam rangka barakallahu fikum mengambil tameng dari adab Allah dan juga dalam rangka ta'atan lahu melakukan ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud dengan takwa pula wa tarki manahahum anhu ta'atan lahu wa khafan min iqabihi. Bentuk takwa pula seorang hamba meninggalkan apa yang Allah larang untuk mereka. Apa niatannya tatkala meninggalkan larangan ta'atan lahu dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah wa khaufan min iqabihi dan juga dalam rangka takut kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan untuk mereka al-jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara calon, ciri calon penghuni surga mereka itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dhara'. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketiga adalah al-qazimin al Itu mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Apa maknanya? Wahumul hasibuna li ghadabihim. Itu mereka orang yang berusaha menahan tatkala marah. Idza ghadabu fala ya'taduna wa la yahqaduna ala ghairihim bisababihi. Qadhimin al orang yang menahan amarahnya adalah mereka orang yang berusaha menahan amarahnya. Sehingga tatkala mereka marah, fala ya'tadun tidak melampaui batas, tidak menzalimi yang lain, wala yahqadun tidak pula memiliki rasa dendam kepada yang lainnya dengan sebab amarahnya tadi. Ya. Inilah ciri-ciri ahlul jannah. Sekali lagi mereka adalah orang-orang yang qadhiminal ghaidha, bisa menahan amarahnya. Marah boleh. Karena sifatnya manusia. Tapi barakallahu fikum dalam marahnya ini jangan sampai melampaui batas atau jangan sampai muncul dendam ala ghairihim kepada yang lainnya. Kemudian yang ke, yang berikutnya di antara ciri ahlul jannah adalah al-afina anin nas. Mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wa ya'funa aman dolamahum. Itu mereka senantiasa memaafkan mereka orang-orang yang mendoliminya. Inilah al-qadimin al-ghaidha orang yang menahan amarahnya sehingga tatkala marah tidak sampai muncul dendam atau melampaui batas. Yang berikutnya Allah sebutkan alladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum Zakarahullah fastaghfiru lidzunubihim ahlul jannah ciri yang berikutnya adalah mereka orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, kemaksiatan atau mereka mendalimi jiwa-jiwa mereka zakarullah mereka langsung ingat Allah wastaghfaru lidzunubihim dan mereka langsung beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan barakallahu fikum inilah ciri-ciri ahlul jannah mereka adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah. Ingat Allah tatkala terjatuh ke dalam perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dijelaskan dalam ayat tersebut, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun dan mereka tidak terus-menerus melakukan kejelekan dan mereka dalam keadaan mengetahuinya. Inilah ciri-ciri ahlul jannah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Fiha min anwa'in na'im Di dalam jannah terdapat berbagai macam an-na'im kenikmatan-kenikmatan Sampai disebutkan kenikmatan tersebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar Kenikmatan di dalam tanah digambarkan oleh Nabi kenikmatan mala ainun ra'at. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at dan kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga. Kenikmatan yang luar biasa. Telinga kita saja belum pernah mendengarkan saat di dunia wala khatar ala qalbi basar dan tidak kenikmatan yang tidak terbetik pada hati-hati manusia. para fikum. Inilah kenikmatan di dalam jannah. Ya, kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat besar. Qala ta'ala oleh Allah berfirman, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك هم khairul bariyah. Sungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan setelah itu wa'amilus salihat. Maknanya di sini bukan hanya sekedar mengimani dengan lisannya tapi tidak mau beramal. Tapi Allah gandengan sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan salihat ulaika hum khairul bariyah mereka itu adalah sebaik-baik manusia inilah manusia yang paling bagus di sisi Allah siapa mereka orang yang beriman dan melakukan amalan amalan salihat Maka Allah sebutkan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah maka balasan untuk mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan salih balasan untuk mereka di sisi Allah jannatu adn surga surga adn yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Zalika liman khasya rabbah. Barakallahu fikum. Kemudian ayat mukmin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain terkait tentang mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Inilah yang akan mendapatkan jannahnya Allah. Allah sebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun fala ta'lamu nafsun maka tidaklah mengetahui seorang jiwa apa yang disembunyikan untuk mereka min kurati ayun dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan mata jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan maka ahlus sunnah isbiru bersabarlah di dalam menjalankan syariat istiqamah di atas agama Allah karena tujuan kita adalah al-jannah tujuan kita adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di sini terdapat pelajaran penting hendaklah kita dalam beragama barakallahu fikum niatkan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah dan terus berdoa meminta kepada Allah supaya dalam mati dalam keadaan istiqomah. Dikarenakan seorang bisa istiqomah di atas agama Allah, ini adalah bukan semata-mata karena kuat dan hebatnya kita tidak. Semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Syekh wa ammanaru fahiya darul adab. Adapun annaru yaitu neraka adalah darul azab, tempat yang penuh dengan azab. Ini anar ya. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah darul azab tempat yang penuh dengan hadap. Kemudian kata Syekh alati Allah taala lil kafirin wa zalimin yang Allah persiapkan neraka tersebut untuk mereka orang-orang yang kafir dan berbuat zalim. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam surat Al-Imran 131. Allah nyatakan barakallahu fikum wa taqunnar allati u'izzat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka yang mana api neraka itu u'izzat dipersiapkan lil kafir bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka orang-orang yang alladzina kafaru bihi wa asaw rusulahu. Yaitu mereka orang-orang yang kufur dan mereka bermaksiat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah annar neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Allah sebutkan fiha di dalam neraka tersebut min anwa'il azab terdapat di dalamnya berbagai macam bentuk azab siksaan wanikal siksaan mala yakhturu alal bal azab yang belum pernah terpikir oleh pikiran manusia sangat dahsyat azab yang akan dirasakan oleh mereka orang-orang kafir Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi ahwanul azabi finnar. Azab Allah yang paling ringan di neraka untuk mereka orang-orang kafir itu yang menimpa paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dipakaikan kepada orang tersebut ya, sendal dari neraka kemudian otaknya mendidih inilah azab Allah yang paling ringan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa taqun nar allati u'izzat lil kafirin. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada anar api. Alati u'izzat lil kafirin yang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang kafir. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi tentang azab Allah Subhanahu wa taala an-nar. Allah menyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kal mughli yasfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa Allah sebutkan tentang gambaran pedihnya azab di dalam neraka. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu semata-mata min rabbikum datangnya dari Rabb kalian. Wa man sa'afal yu'mina man sa'afal yakfur, barang siapa yang iman, barang siapa yang mau kufur. Tapi kata Allah, Inna a'tadna sesungguhnya kami telah mempersiapkan lidzalimin bagi orang-orang yang zalim yang melampaui batas meninggalkan perintah. Naran ahata bihim api ya, neraka ya yang mengelilingi mereka Kemudian wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal mughli. Dan apabila penduduk neraka yastaghitsu meminta minum, maka akan diberi minum mereka bima'in seperti diberi minum oleh mereka dengan air yang seperti lelehan besi sangat panas inilah minumnya ahlun nar tatkala mereka dalam kondisi kehausan panas luar biasa minta minum diberi tapi minuman yang sangat panas yang akan menyiksa seorang sehingga disebutkan yashwil wujuh yang akan membakar wajah manusia dan itu merupakan bi'syas syarab wasaat murtafaq neraka itu ada jalan neraka itu minuman dalam neraka itu adalah sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat istirahat. Inilah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat berbagai macam azab, siksaan yang belum pernah terpetik oleh hati kita semua. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir wa a'adda lahum sa'ira dan mempersiapkan untuk mereka sa'ira neraka sa'ir. Khalidina fiha abada mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya di dalam neraka tersebut la yajiduna waliya wala nasira tidak mendapat orang yang menolongnya barakallahu fikum inilah neraka yang Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai disebutkan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar tatkala hari wajah-wajah mereka dimasukkan ke dalam neraka yaqulun mereka mengatakan ya laitana Allah wa ata'na rasul. Duhai seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Inilah penyesalan yang luar biasa bagi ahlul ahlun nar. Menyesal mengatakan duhai seandainya kami dulu itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Inilah para kalafikum sedikit gambaran anar nerakanya Allah yang merupakan darul azab. Yang berikutnya wa tahiku bil imani bil yaumil akhir dan masuk pula pembahasan beriman kepada hari akhir yaitu al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut Masuk beriman kepada hari akhir adalah mengimani seluruh apa yang terjadi setelah kematian. Al-imanu bil Nam al-imanu bil yaumil akhir masuk pula beriman apa yang terjadi ba'dal maut setelah kematian. Apa yang terjadi ba'dal maut? Yang pertama kata Syekh fitnatul qabri yang terjadi setelah seorang meninggal dunia yang pertama adalah fitnah al-kubur fitnah di dalam kubur Bagaimana bentuknya fitnah di dalam kubur? Barakallahu fikum. Fitnatul qabri wa hiya su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan mayit setelah dikubur tentang siapakah robnya dan apa nabinya serta apa agamanya. Wa yusbitullahu ladzina amanu biqali Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menguah Kan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh sehingga bisa menjawab dengan benar ya seperti itu Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman biqali sabit dengan ucapan yang kokoh ini sekali lagi semata-mata nasrun minallah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang bisa menjawab dengan benar pertanyaan di alam kubur nanti. Maka orang-orang yang beriman dia akan menjawab yaqul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan fitnah kubur, pertanyaan kepada mayit setelah dikubur tentang Robnya, agamanya dan nabinya. Wa yudhillullahu zalimin dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaqulul kafir ha adri. Di antara orang yang zalim adalah orang kafir. Orang yang kafir dia akan mengatakan, "Hah, saya tidak ngerti." Kemudian yang kedua mereka adalah al-munafiqun, orang-orang munafikin. Atau orang yang memiliki keraguan-keraguan mengatakan la adri. Sami'tu nasa yaquluna syai'an fakultuhu Kata orang munafik tatkala ditanya oleh malaikat tadi, saya tidak ngerti. Hanya saja saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, kami pun ikut mengucapkannya. Inilah jawaban orang-orang al-munafiqun. Dan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat karena mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada maut setelah kematian yang pertama adalah adanya fitnatul qabri fitnah kubur yang kedua kejadian setelah seorang meninggal dunia adalah di sana ada azabul qabri wa naimuhu azab kubur dan kenikmatannya Kemudian disebutkan azab kuburin untuk siapa? Fayakunu lidzalimina minal munafiqina wal kafirin azab kubur untuk mereka orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang munafikin serta orang-orang kafir. Inilah azab kubur untuk mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana keadaan Orang-orang yang berbuat zalim melakukan kekufuran mereka dalam keadaan tekanan sakaratul maut. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an tentang kondisi orang-orang yang zalim tatkala mereka dalam keadaan sakaratul maut. Allah nyatakan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum al-yawm tudzawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi yastastakbirun Inilah orang-orang yang kafir tatkala mereka dalam tekanan-tekanan sakaratul maut Kata Allah dan seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim berbuat zalim ini fi ghamaratil maut dalam tekanan-tekanan kematian wal malaikatu dan para malaikat basitu aidihim aidiyahum mereka itu memukulkan tangan-tangan mereka ini para malaikat tatkala melihat orang yang berbuat zalim orang munafikin dalam keadaan sakaratul maut wal malaikatu basitu aidihim para malaikat itu memukul dengan tangan-tangan mereka sambil mengatakan juang fusakum. keluarlah jiwa kalian al yauma tudzaun pada hari ini kalian akan dibalas al hun dengan azab yang sangat hina yang sangat hina bima kuntum taquluna 'ala Allah dikarenakan kalian berbicara tentang Allah ghairal haq tanpa iya. berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun dan kalian terhadap ayat-ayatnya Allah tastakbirun, sombong. Inilah keadaan orang-orang yang kafir <clears throat> inda sakaratil maut Kemudian yang berikutnya dalil yang berikutnya disebutkan di sini Allah nyatakan tentang keluarganya Fir'aun. An-nar yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiya. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka di pagi di waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah dan di hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna asaddal 'adzab. Adkhilu, masuklah kalian ala Fir'aun keluarga Fir'aun kepada azab yang lebih dahsyat. Syaitnya di sini bahwasanya Fir'aun di alam kubur sudah diperlihatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebutkan Allah menyebutkan wa yauma taqumus dan pada hari ditegakkannya di kiamat adkhilu ala fir'aun masuklah keluarga fir'aun untuk merasakan azab yang sangat dahsyat barakallahu fikum inilah yang wajib kita imani tentang adanya azabul qabri wa naimuhu azab kubur dan kenikmatan di dalam kubur Kemudian berikutnya Wafis Sahih Muslimin min hadis Zaid bin Sabit Dalil berikutnya yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Tadi dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari sunnah yang datang dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadisnya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Falala ala tudafanu la da'atullah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian tidak saling mengubur satu sama yang lain, artinya kalau si A meninggal, si B bantu untuk pengurusan jenazahnya. Kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak saling mengubur, sungguh saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah memperdengarkan kepada kalian tentang azab kubur. Alladzi asma'u minhu yang aku telah mendengarnya atau sedang mendengarnya. Inilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kalian tidak saling mengubur, tentu saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah itu ya, memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur. Yang saya sedang mendengarnya kata Nabi saw. Alaihi Wasallam. Suma akbala biwajhi kemudian dia menghadap dengan wajahnya. Fakala sambil mengatakan ta'awadu billahi min azabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Mereka mengatakan qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Nabi setelah menghadap ke arah para sahabat mengatakan ta'awwadzu billah min adzabin nar. Para sahabat menjawab, "Qalu na'udzu billahi min adzabin nar." Kemudian Nabi mengatakan, "Faqala ta'awadzu billahi min adzabil qabri." Pelindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kalau mereka mengatakan, "Na'udzu billahi min adzabil qabri." Ini syahidnya. Kami berlindung kepada Allah min azabil qabri dari azab kubur. Ini menunjukkan isbat penetapan tentang adanya azab kubur. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan qala ta'awadzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ta'awadzu pelindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Mereka menjawab qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa batan. Para sahabat pun menjawab, kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ta'awadzu billahi min fitnatid dajjal." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Qalu, mereka mengatakan naudzubillahi min fitnati Dajjal. Barakallahu fikum. Ini dalil dari sunnah yang menunjukkan tentang adanya adabul qabri wa muhu, adab kubur dan kenikmatan di alam kubur. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui adanya adab kubur, kenikmatan dalam kubur, ya. kemudian kata Syekh wa amman naimul qabri falil mu'minin as-sadiqin. Adapun kenikmatan di alam kubur. Falil mu'minin untuk orang-orang yang beriman as-sadiqin yang benar-benar jujur. Perhatikan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang istiqomah. Tatkala dalam keadaan sakaratul maut saja sudah mendapatkan hiburan dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan innaladina qalu rabbunallah tsumma tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Sungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah itu beriman kepada Allah Thummastaqamu kemudian mereka istiqomah di atas keimanannya Apa balasannya? tatanazzalu alaihimul malaikah maka akan turun kepada mereka yang orang-orang yang istiqomah para malaikat sambil mengatakan Allah takhafu janganlah kalian takut wala tahzanu janganlah kalian bersedih wa abshiru dan berbahagialah kalian bil jannah dengan sorga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan sakaratul maut para malaikat itu sudah turun tatanazzalu alaihimul malaikah turun para malaikat dalam rangka untuk menghibur sehingga para malaikat mengatakan ala takhafu janganlah kalian takut karena orang yang sakaratul maut di antara kondisinya akan merasakan rasa takut yaitu takut menghadapi apa yang akan terjadi di alam kubur wala tahzanu dan janganlah kalian bersedih itu apa bersedih apa yang dia tinggalkan inilah orang yang sakaratul maut terkumpul rasanya padanya rasa takut dan rasa sedih tapi orang-orang yang beriman para malaikat menghibur wa abshiru bil jannah. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang istiqomah. Baru meninggal dunia saja sudah dihibur oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin